ayat 177 hingga ayat ke 207 ya itu untuk besok. Baik pendengar dan pecinta Radio di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran spesial hari Jumat kita adakan tanya jawab ya. banyaknya permintaan, keinginan khusus hari Jumat kita spesialkan untuk tanya jawab ya. Sedangkan hari Sabtu, hari Minggu, Sabtu dan Ahad itu besok kita spesialkan untuk mengkaji tajwid dengan judul belajar tajwid itu mudah. Terutama untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki fotokopian ataupun mungkin juga dari buku-buku atau juga software-software dari komputer kita akan mencoba menggaji bahwa belajar tajwid itu mudah. Itu untuk Sabtu dan Ahad ya. Spesialisasi uh, dalam memahami tajwid. Sedangkan untuk hari Senin, Senin dan hari Selasa kita sudah mulai tema tema Quran, indeks Quran. Kita akan bisa memahami bahwa ayat-ayat Quran itu ternyata banyak tema-tema di situ. Kita kadang-kadang membaca, tapi kadang-kadang kita tidak ngeh ya, tidak sadar, oh itu ternyata. Kemudian uh, Rabu dan Kamisnya kita masih tafsir surah Yasin. Nah, hari Jumatnya, seperti hari ini kita isi dengan tanya jawab ya tanya jawab tentang tajwid atau tanya jawab tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Baik pendengar dan cinta dari Indonesia Jakarta. <coughs> Mohon maaf untuk mengawali taklim kita pagi ini. Kita baca dulu doa pemantap hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yabuduhu shay'un min ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, pendengar dan pecinta Radio Kemen di Jakarta, Ibu dan Bapak bisa bertanya di 0812 ya. 0812 828 7881. 0812 8287881 melalui SMS aja dulu ya. Baik. Ini ada SMS dari mulai kemarin ini karena sudah diumumkan hari ini ada tanya jawab uh, sudah ada yang masuk ini nih dari seorang ibu dari seorang ibu yang hamba Allah ya bertanya Pak Ari apa ini saya coba saya baca dulu ya Pak Ari saya istri ketiga dari empat istri bagaimana sikap saya terhadap suami. Mm -hmm. Sedangkan istri yang keempat dinikahi secara nikah siri. Saya resmi. Tapi permasalahannya suami tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin. Apakah saya sebagai istri harus melayani suami? Mm -hmm. Ini bagaimana sikap saya? Nah ini, baik dari hamba Allah ya uh, pertanyaan yang diajukan. Tentu saja manakala ibu siap untuk menjadi istri ketiga dari empat istri dari sang suami. Berarti ibu sudah siap dengan akan tunduk patuh kepada suami. Itu kewajiban ibu. Sementara suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin itu dosanya suami sang suami terhadap Allah itu ya kalau ibu masih sanggup untuk menjadi istri yang soleha, diteruskan. Kalau enggak, ibu berhak menuntut karena sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin. Itu ya. Itu soal nikah siri itu secara Islam sah, sah sah saja. Karena syaratnya pernikahan, adanya pengantin laki-laki, adanya pengantin perempuan, adanya saksi, adanya wali dan ijab kabul serta itu maharnya ya, mas kawin di nah, catatan itu belakangan bahkan orang tua dulu eh, pernikahan itu tidak di KUA tetapi kita kan Allah wa wati rasul kita disuruh tunduk satu patuh ya Allah wa wati rasul pada Allah dan rasul wa ulil amri minkum dan umaro pemerintah itu ya selama pemerintah itu bisa diikuti jadi dan pernikahan dicatat itu bagaimanapun adalah banyak menguntungkan untuk sang istri manakala terjadi seperti kasus ibu ini. Jadi saat suaminya sudah tidak tanggung jawab bisa mengajukan ke BP4 ke, ke KUA dan bisa nanti gugat cerai melalui pengadilan agama. Itu ya mudah-mudahan untuk ibu tandanya cukup jelas kalau enggak nanti bisa bertanya kembali. Kemudian ini ada SMS juga Pak Ari. Saya sangat tertarik dengan apa yang Pak Ari sampaikan di tadi Kayu Manis tentang tafsir Yasin. Saya banyak memahami, banyak mengerti. Terima kasih kerana Radio Kayu Manis yang sudah memberikan waktu ya mengkaji tafsir. Hanya permasalahannya suami saya tidak memberikan izin untuk pergi keluar yasinan di tetangga. Bagaimana sikap saya? Nah ini. Baik, Ibu. Sementara saya baca yasinan ingin sekali karena banyak pahala yang didapat. Mhm, untuk Ibu penanya. Jadi bagaimanapun taat kepada suami suatu kewajiban. Itu ya. Eh, manakala suaminya melarang, kita tidak boleh memaksa karena bagaimanapun suami adalah uh, merupakan sesuatu yang harus diikuti selama dia benar ya dalam dalam perintahnya. Hanya permasalahannya kalau suami melarang untuk kita belajar, untuk kita ngaji, harusnya suami menjadi pengajar. Itu ya. Ini mah ngajarin enggak, orang enggak bisa, istrinya nggak boleh belajar di tempat lain. Nah, ini bahaya itu. Nah, mengenai baca Yasinnya toh ibu kan bisa baca Yasin di rumah juga ya. Kalau suami tidak mengizinkan, apa enggak dikata. Jangankan untuk baca Yasin kan dalam satu sejarah, dalam satu hikaya, saat suaminya pergi ke medan perang, kemudian suaminya berwasiat pada istrinya, "Wahai istriku, kamu jangan pergi kemana-mana selama aku dalam perjalanan perang gitu kan. Ternyata dalam perjalanannya sang ayah dari si ibu si istri ini tengah sakit keras gitu kan. Sakit keras kemudian dari keluarga keluarga si istri, "Wahai anakku, itu kesini pergi, ayahmu sedang sakit keras ingin bertemu dengan kamu." Uh, tapi si istri taat pada suaminya. Enggak, Sampai diberi informasi kembali, ayahmu sakit keras. Enggak juga. Sampai ayahmu meninggal dunia, tidak juga. Kata sahabat, waduh itu wanita masuk neraka. Dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, tidak. Tidak masuk neraka, justru dia masuk surga karena dia taat patuh pada suaminya. Dari sini logika berpikir kita bisa sampai ya. Mhm. itu kewajiban uh, harus melayan sang ayah saja. Uh, menjadi tertunda karena tidak ada izin dari sang suami. Apalagi cuma yasinan kan. Jadi yasinan kalau memang suaminya melarang, ya di rumah sajalah. Itu. Baik. Kemudian ini ada juga yang bertanya, Pak Ari mohon dijelaskan bagaimana cara membaca surat Wal Fajri. Iya, di situ banyak hukum-hukum tajwid. Baik ya. Ibu SMS eh, aja ya ke 0812 828 7881. 0812 0812 828 7881. Hmm. Baik, ini SMS yang masuk. Pak Ari, bagaimana hukumnya sholat zuhur berjamaah? Imamnya bersuara keras, jadi saya tidak bisa husu dalam sholat. Tolong penjelasannya juga sholat e, tasbih bagaimana. Nah ini. Sholat zuhur itu asar sama disir ya, tidak di, tidak jelas. Itu tidak cukup dalam hati. Nah, manakala imamnya kencang-kencang mengganggu tidak boleh itu ya. Jadi harus dalam hati. Memang tidak dalam hati e, tidak berarti tidak bersuara, suara sedikit saja. Tapi jangan sampai mengganggu sekitarnya. Ada kan kita saat salat berjamaah antara makmum dengan makmum satu makmum bacanya kencang-kencang nah boleh mengganggu sebelahnya itu karena sholat zuhur sholat asar itu dalam hati sir ya e, ada sir ada zahir zahar gitu nah, dan cukup jelas ya kemudian Pak hari bagaimana puasa hari Jumat boleh enggak nah puasa hari Jumat khusus Jumat tidak ada kalau mau puasa Jumat harus digandeng dengan hari sebelumnya hari Kamis Kamis Jumat atau Jumat Sabtu itu ya. Itu. Jadi kalau ingin saum, ingin siam digabung ya. Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Tidak boleh eh, saum sendirian. Nanti dalilnya di lain kesempatan saya sampaikan. Baik, kemudian tentang surat Al-Fajri ya. Coba kita lihat bagaimana cara membacanya. Nah, ini.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 Isyarah mengisyaratkan, mengisyarahkan bahwa di situ selain huruf cimati, roh juga jadi mati gitu. Bacanya bagaimana? Menjadi wal fajr gitu. Walayalin ashar. Wasyab'i wal watr. Wallayli idha yasar Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. sama ya, wakaf isyarah tuh satu sampai lima. Nah, kemudian ayat ke Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu menjadi mad arid li sukun. Karena mad tabihi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Dan kol-kolah ku kubro kabir apa akbar? Kabir. Karena ujungnya tidak bertasjid. Yang akbar kalau ujungnya bertasjid. Sama ya. Ayat 6 Ayat itu juga sama. Iramazatil imad. Eh, sama ya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Barangkali itu ya. Jawaban sementara tentang surah Wal Fajr ayat-ayat pertama. Jadi ayat eh, 1 sampai dengan 5 itu wakob isyarah. Sedangkan ayat ke-6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13 tuh, ya. Itu uh, mad arid lisukun dan kol-kolah kubro Itu. Ayat 15-nya di situ kosar malahan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu kosar. Menarik nih ayat itu ya. 16-nya juga kosar. وَأَمَّا إِذَا ما فَقَدَرَ عَلَيْهِ عليه رزقه رَبِّ ربي sama kasar Tujuh belasnya juga kasar Kalla balla tukrimunal yatim. Enggak, itu pada dari sukun. Sama ya. Nah, kalau 16 tadi kosar, 17-nya pada dari 18-nya juga sama. ولا تحاضون على طعام المسكين dari disukun 19-nya ini kita bicara ujung-ujungnya ya karena yang ditanyakan ujung-ujung ayat wa ta'kuluna turasa aklan itu matobi'i ya yang asalnya dua fathah dibaca satu jadi mad iwad bacanya seperti matobi'i kalau ujungnya matobi'i juga sama seperti itu di ujungnya dibaca Ya, aklalama itu mad iwad. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Ayat 20 juga sama, mad iwad wa tuhibbunal mala jamma. Ayat 21 juga sama ujungnya mad iwad. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Mad iwad وجاء ربك والملك صفا صفا مد واد وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى itu mad asli sama seperti mad tabi'i ya. kemudian ayat 24 Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, kalau ujungnya matobi sama dihentikan juga begitu. Dihentikan disambung sami samimawan. Kecuali nanti matobinya ketemu lima hal. Jadi tidak dibaca panjang. Ketemu apa? Alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasid, matobinya tidak dibaca panjang. Ketemu huruf bertasydid kan jadi panjang. Kalau di atasnya ada alisnya jadi madaji lazim kalimi. Tapi matobi ketemu huruf bertasydid kalau di atasnya tidak ada alis dan terdiri dari dua kata itu tidak tidak panjang. Itu. Lihat ya yang fotokopi yang sudah kami berikan di surah Al-Balad. La uqsimu al balad di akhir ada ya halaman ke 5 atau ke 6 fotokopiannya sudah ada di sana. Gitu. Ayat ke-25-nya, nah ini qalqalah kosar dan qalqalah kubro. فيوم فيومئذ la yu'adzibuhu ya la yu'azibu enggak pakai hu di sini fa yauma idzil la yu'azibu 'adzabahu hu-nya di situ maksudnya itu masih qasirah kan hu masih qasirah ketemu hamzah di lain kata atau cetakan Indonesia cukup masih masih qasirah ketemu alif jadi masih tawilah jadi di situ sudah tidak masih qasirah lagi tapi menjadi masih Nah, tidak tidak menjadi masilah qasirah lagi tapi di situ masilah tawilah. Wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Gitu ya. Wa la yusiq wasaqahu ahad. Itu juga masilah tawilah. Ahad qalqalah kubro. Qasar kan? Enggak ahad, enggak ahad. Ya ayyan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Tuh, ta'mar butoh jika dihentikan menjadi hak Irji'i ila rabbiki radiyatan marbiyah. Ta'mar butoh. Fadkhuli fi ibadi. Matobi'i dihentikan disambung sami mawan Misalnya disambung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disambung, diteruskan sama saja. Itu ya. Yang ingin bertanya lagi tentang surah wal, uh, wal fajr silahkan atau surah lain ya. Baik. Kemudian ini ada SMS dari siapa nih? Iya. Hmm, saya Pak Ustadz Ari. Saya ada yang belum terjawab. Oh, tentang surah Al-Imran ayat 162 tentang memohon keriduan Allah. Surah Al-Imran ya. Hmm, nanti kita lihat tafsirnya dulu ya surah Al-Imran 162. Coba kita lihat dulu apa. Nanti penafsirannya kita lihat uh, biar lebih jelas. Jadi kita lihat ayat 162 ini dari hamba Allah Tisman ya Pak Tisman di Bogor. Surah Al-Imran ayat 162. Nanti kalau nggak jelas dari terjemah nanti saya lihatkan dari beberapa tafsirnya ya. Ayat 162 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hum darajatun indallah itu. Oh enggak, itu itu 163, 162 ya. 162 أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Apakah orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah? Dan tempatnya adalah Jahannam Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ya surah Al-Imran eh, tentang memohon keriduan Allah. Itu ya. Nanti kita lihat tafsirnya ya lebih jelas <clears throat> di surah Al-Imran. Terima kasih nih. Saya catat dulu apa maksudnya. 162 ya biar terima kasih Pak Tisman ya biar jawabannya tidak asbun nanti kita lihat mungkin insya Allah besok e, sambil lalu bisa dijelaskan ya baik SMS saja ya jangan telepon kemudian iya Pak Ari saya mau tanya bagaimana hukum ziarah kubur tapi saya dalam keadaan haid boleh tidak nah ziarah kubur itu diutamakan untuk kaum laki-laki ya kaum perempuan itu banyak khawatir banyak hal maka nah, di sana akan berkumpul laki-laki dan perempuan. Berdoa di rumah juga sampai insyaallah ya. Apalagi datang ada tapi ada beberapa yang menyatakan ya boleh-boleh saja. Tapi bagaimanapun wanita tuh lebih terjaga, terhormat berdoanya di rumah saja. Itu ya nanti tentang ziarah kubur lebih lengkap nanti kita uh, lihatkan. Kemudian Pak Ari saya mau tanya tentang wasiat boleh nggak saya memberikan wasiat pada anak angkat? Nah, coba kita lihat. Ibu dan bapak bisa memiliki uh, fikih Islam ya. Ini ini ini yang lebih ringkas, lebih mudah dipahami. Ini fikih Islam ini ditulis oleh Bapak Sulaiman Rashid. iya Ada juga nanti bisa agak tinggi sedikit fikih sunnah karya Said Sabik atau bisa juga Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus ya Indurus ini banyak sekali uh, ilmu di sana. Atau bisa juga nanti uh, apa kumpulan fatwa dari uh, siapa ini? Dr. Yusuf Kordowi itu banyak juga. Baik, ibu penanya bertanya tentang wasiat bisa dilihat kalau ibu dan bapak sudah memiliki fikih Islam ini sering dipakai di madrasah dulu ya. Itu di SMP eh, Sanawiyah atau Aliyah. Coba dilihat di halaman 371 tentang wasiat. Nah, wasiat, wasiat apa yang dimaksud wasiat? Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Nah, hukum wasiat adalah sunnah. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta pusaka. Diterangkan pula bahwa pembagian harta pusaka tersebut hendaklah dijalankan. Mimba diwasiyati yusi biha. Surah An-Nisa ayat ke-11. Gitu. Sabda Rasul, Rasulullah bersabda, Mahakum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu siya fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubah indah. Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sampai dua malam. Jadi kalau ada wasiat harus segera dilaksanakan. Melainkan hendaklah wasiat itu tertulis di sisi kepalanya. Jadi ada saksinya. Jadi jangan wasiat-wasiat. Tetapi wasiat ini ada syarat, ada rukunnya. Ada orang yang berwasiat, ada yang menerima wasiat, sesuatu yang diwasiatkan dan wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Gitu. Dan tidak boleh yang menerima ahli waris. Kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Uh, sabdanya, ya, hadisnya, argumennya, Rasulullah bersabda, Ani bin Abbas kala annan nasa qadu ya qaddu minas sulusi ila rubu'i fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sulus wa sulusu kathir Dari Ibnu Abbas ia berkata, Alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat. Tuh bahkan seperempat ya jangan banyak-banyak jangan semua jangan setengah nih. karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda wasiat itu sepertiga sedangkan sepertiga itu sudah banyak ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim cukup kuat ya itu kemudian an Abi amama qala sami'tu an nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Dari Abu Ahmad ia berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan baik ya, hak bagi tiap-tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris. Itu. Jadi tidak boleh mewasiatkan kecuali nanti ada kesepakatan dari ahli waris yang lain. Agar terjamin kebe keberesan wasiat di kemudian hari, maka sewaktu berwasiat hendaklah dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang adil. Wasiat tersebut di atas adalah wasiat yang berkaitan dengan harta, ada pula yang berkaitan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab. Gitu ya, mudah-mudahan pertanyaan cukup jelas. Yang bertanya tentang eh, wasiat. Baik, ya. Mhm. Kemudian ini ada dari hamba Allah. Pak Ari, bagaimana agar sholat kita husu? Dan bolehkah kita membaca ta'awud di dalam sholat berulang kali ketika ada lintasan-lintasan yang mengganggu? Dari Ibu Neli. Ta'awud ya. Biasanya uh, sholat itu ada yang diawali dari Alhamdulillah. Nah, bismillahnya dalam hati. Ada untuk menguatkan hati pakai ta'awud dulu. Bisa juga Terutama di awal salat ya. Sebelum salat kita baca ta'awud dulu, baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq dan segalanya. Kemudian kalau lapar makan dulu jangan sampai salat itu kelaparan, kemudian di depan ada makanan. Itu tempatnya juga higienis, bersih dalam artian di depan itu tidak boleh ada gambar-gambar. Makanya kadang-kadang saya suka sedih kalau pas Jumatan seperti hari ini Jumat atau salat berjamaah tiba-tiba ada orang yang pakai kaos ber, bergambar ataupun <laughs> bertulisan. Itu mau tidak mau kita yang di belakangnya itu meletet-meletet baca. <laughs> Itu jadi nggak boleh ya. Harus yang bersih mau sholat itu. Ini mau pakai kaos, kaosnya macam-macam lagi. Mending yang kata-katanya bagus kadang-kadang selorok lagi. Ditulis di kaosnya. Yang baca tulisan ini orang gila. Ya, <laughs> ada-ada aja ya. Nah ini. Jadi memang harus dipersiapkan untuk kusuk itu ya. Itu. Jadi kalau kita terlintas ada setan ya tidak apa-apa. Bahkan uh, kita meludah mimpi, ya, ketakutan kan meludah ke kiri. Nah itu ya saat kita bangun. Kemudian uh -huh, uh, eh, Pak Ari untuk hari apa ada kalau sholat subuh yang diajarkan oleh Rasul yang langsung sujud. Nah, biasanya para ulama melaksanakan langsung sujud tilawah yaitu sujud ke bawah langsung itu e, hari Jumat seperti hari ini banyak sekali membaca adhar ya itu ada sujud tilawah tapi sebetulnya kapan pun sholat saat menemukan ada e, ada ayat-ayat sujud tilawah itu langsung sujud itu ya ada wajib itu bacaannya kapan saja cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang kita tidak tahu jadi pas menemukan ayat itu langsung sujud Begitu. Tetapi e, para ulama biasa mengkondisikan di hari Jumat seperti ini dipilihkan surah-surah sajadah itu. Makanya ada salat sajadah. Kalau yang baru salat kan bingung. Kok baru Allah Akbar baca surat langsung sujud kok nggak ruku? Karena itu tidak jadi rakaat gitu kan. Itu ya. Ya. Kemudian ini untuk Nina nanti bisa dilihat dulu tafsirnya ya. Uh, e, tafsir surah Al-Hujurah. Saya tidak mau menjawab sembarangan. Nanti kita lihat di tafsirnya. Kemudian ini dari Ibu Ismawati di Buncit. Mm -mm. Pak Ari saya belum mengerti tentang tafsir dan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Oh iya. Tafsir itu eh, kalau terjemah ya, terjemah Quran Departemen Agama itu terjemah. Misalnya eh bisa bisa itu apa sih bisa itu? bisa itu ya, diartikan misalkan bahasa Sunda itu mampu, mampu, bisa, dapat gitu ya. Tapi penafsiran bisa, bisa itu bisa, bisa, bisa, bisa, bisa juga bisa ular gitu kan. Ditafsirkan, nah itu penafsirannya. Jadi kalau terjemah hanya hanya terjemah perkata aja. Tetapi terjemah Departemen Agama juga kadang-kadang di bawahnya sudah ada footnote-nya, ada tafsirannya. Tafsir itu menjelaskan segala permasalahan secara luas. Seperti aula mastumun nisa' Lamastum nah, di situ pengertiannya nah, ditafsirkan bisa berhubungan badan atau bersentuhan. Nah, makanya ditafsirkan penafsiran itu ya. Itu Bu ya. Tentang Lailatul Qadar itu di Al-Qadar ada. Lailatul Qadar itu seribu bulan mendapatkan Lailatul Qadar. Ada juga Lailatul Qadar saatnya turun Al-Qur'an itu. Itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau enggak nanti bertanya lagi. Ada juga ini SMS yang datang. Uh mhm. -huh. Apa yang dimaksud dengan puasa nazar? Puasa kifarat, puasa aparoh. Dan puasa asyuro. Dari Ibu Isma. Kalau puasa nazar misalnya. Kalau saya lulus ujian. Atau kalau saya naik pangkat. Atau kalau saya apa. Saya akan berpuasa tiga hari. Misalnya seperti itu. Nah itu jadi wajib. Itu itu puasa nazar. Nazar itu menjadi wajib, yang sunnah menjadi wajib, harus dilaksanakan. Kecuali nazarnya nazar yang salah. Ada nazar yang salah, ada. Kalau saya naik pangkat akan mukul si Anu, nah itu nggak boleh. Jadi nazarnya harus seiring sesuai. Tidak boleh nazar itu maksiat, itu ya nazar. Kalau kifarat kan puasa kifarat, kifarat sumpah. Karena kita sumpah bohong maka harus puasa tiga hari. Atau kifarat karena kita hubungan badan di siang hari dengan istri kita di bulan puasa Nah itu kifarat ya. Itu ibu ya. Kalau puasa Asyura itu sepuluh ya di bulan Asyura tanggal sepuluh itu ya. Ibu Isma. Baik. Mudah-mudahan ini pertanyaannya ya. Aha, yang bisa langsung saya jawab kalau enggak nanti saya lihat di eh, apa pertanyaan-pertanyaannya di sumber-sumber yang ada. Ada juga yang bertanya tentang Pak Ari bagaimana caranya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah ini memudah ya, bisa dilihat di Fikhu Islam halaman 146. Tahiyatul masjid itu ialah sholat untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi orang yang masuk ke masjid sebelum ia duduk, yaitu sebanyak dua rakaat. Bagaimana kalau saya makan eh, datang ke masjidnya nggak pakai mau kena ibu-ibu kan? Kebetulan lagi kunjungan, lagi ini dan lagi itu. Ya minimal baca subhanallah tiga kali. Pas mau masuk masjid itu sama aja. Ya atau kondisi-kondisi tertentu kita tidak memungkinkan untuk sholat baca subhanallah tiga kali. Nah ini. E, Rasulullah bersabda. An Abi Kota qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'atain dari Abu Qatadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid maka janganlah duduk sebelum sholat dua rakaat dahulu jelas ya tentang sholat tahiyatul masjid ini yang sudah dipersiapkan Enak ya yang bertanya dari kemarin saya bisa siapkan referensinya jadi hari Jumat kita adakan tanya jawab uh, tapi bisa ibu bertanya dari hari sebelumnya SMS ya biar saya bisa menyiapkan dalil-dalilnya gitu ya karena kalau nggak ada dalil kan nggak jelas uh, itunya apa jawabannya gitu kemudian ada yang bertanya juga Pak Ari bagaimana bagi orang yang suka meninggalkan sholat suka belang-belang kalau ular kan belang-belang bagus kalau sholat bagaimana nah ini di fikhu Islam ini bisa dilihat ya Ibu di halaman 446. Di fikhu Sunnah ada di jilid 1. Cukup jelas e, hadisnya. Jadi bukan Ari yang berbicara tapi Rasulullah. Nah, orang yang meninggalkan sholat fardu yang lima, kalau ia meninggalkannya karena ingkar, membantah akan wajibnya, sedangkan ia tidak ada uzur, maka ia dianggap kafir seperti murtad. Karena ia menyangkal, membantah perintah Allah yang paling istimewa. Sepakat ulama atas wajibnya dan dapat diketahuinya dengan mudah. Orang semacam ini berarti juga mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka ia ya wajib dihukum mati seperti orang-orang murtad. Duh berat juga ya tuh. Jika tidak dimandikan. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di pekuburan orang Islam. Rasulullah bersabda, Al-farku bainal abdi ya wal ah, al muslim wal kafir ah, atau di hadis lain bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Cukup jelas perbedaan antara orang kafir dan bukan perbedaan antara hamba Allah dengan kafir ialah meninggalkan salat. Cukup ya dilihat di fikus di fikus sunnah juga ada. Di jilid 1 al-farqu al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Jadi bisa kelihatan dalam salatnya. Kalau salat dia muslim, kalau enggak dia kafir. Cukup jelas ya penanya. Jadi bukan Ari yang berbicara tapi hadisnya. Dan murtad itu ya. Kemudian ini ada yang bertanya juga bagaimana tentang hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Apa harus diangkat tangannya? Ya begitu. Coba kita lihat ya. Yang mudah ini ada di eh, karya Imam Nawawi ya. Di situ ada al azgar Atau di fikih Islam juga di sini ada di halaman 143. Jadi ini sebaiknya ibu dan bapak miliki fikih Islam selain bukunya murah, tapi isinya banyak gitu ya. Dari mulai munakahat, dari mulai toharoh dulu, toharoh, munakahat, tentang pernikahan, ya, jinayat, itu tentang toharoh, tentang sholat, banyak sekali. Di halaman 143 penanya bisa melihat bagaimana kenapa kita harus mengangkat tangan saat berdoa. Nah, cara mengangkat tangan waktu berdoa adalah kalau berdoa untuk meminta hasil sesuatu yang kita inginkan. Hendaklah kita mengangkat tangan dengan kedua tapak tangan menadah ke langit. Sebaliknya, kalau berdoa untuk menolak bala, hendaklah punggung tangannya yang dihadapkan ke langit. Itu dibalikkan kan kalau minta aja gini kan. Bisa dibayangkan minta yang putihnya ke atas tangan. Tapi kalau penolak bala, ah, yang putihnya dibalik gitu ya. Hadisnya apa? Nah ini. Ya. Rasulullah bersabda, Anisa ibib Anisa ibibni Khalad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala ja'ala batna kaffaihi ila samai wa idza sta'ala ja'ala dhahra dhahrahuma ilaiha. Nih, jadi Sa'ib bin Khalad sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau meminta beliau hadapkan kedua tangan tapak tangannya ke langit yang putihnya ke atas kan dan apabila beliau meminta perlindungan dari suatu kejahatan beliau hadapkan punggungnya kedua tangannya ke langit dibalik gitu atau hadis hadis lain an Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, istasqa fa zahrihi kaffihi ilas sama dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW telah berdoa meminta hujan, beliau isyaratkan punggung tangannya ke langit. Itu riwayat Muslim. Ini ada juga yang bertanya, oh, orang kok suka ada menyapu tak menyapu muka habis doa, habis sholat. Nah ini disunahkan menyapu muka dengan kedua tangan sesudah selesai berdoa. Landasannya, An Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'ai lam yarudduhuma hatta yamsaha bihi bihima wajhah dari Umar Rasulullah SAW telah bersabda apabila menadahkan kedua tangannya dalam berdoa tidak mengembalikannya hingga beliau menyapukan keduanya ke muka itu jelas ya Oh, orang kadang-kadang berdoa habis berdoa kok suka menyapu tangan. Kemudian ada juga yang bertanya, ini jadi enaknya bertanyanya biar jawabannya bagus gitu ya dari dari hari Kamis gitu ya. Pak Ari boleh nggak sih suami istri suka membuka aib? Ini tidak boleh lah ya. Nah ini uh, landasannya Ibu dan Bapak bisa melihat di bukunya Bapak Yusuf Kordowi, Dr. Yusuf Kordowi, di bukunya Halal dan Haram dalam Islam. Ini e, Ibu Ibu Rusdi yang ingin buku-buku pari, kok buku-buku pari banyak sekali nanti telepon saya ya. Buku-buku apa aja. Memang banyak. Jadi saya kalau main ke toko buku kadang-kadang suka gatel ingin beli ini begitu. Tapi nyicil ya bagaimanapun karena di toko buku Islam tuh <laughs> banyak sekali ternyata yang harus dipelajari. Nah ini, boleh nggak sih membuka rahasia? Nah, di halaman 227, oh iya, jangan lupa hari ini genap satu tahun kita pengajian di Depok. Harusnya tanggal tanggal 23 ya. Kita bukan ulangan, uh, ulangan, bukan ulang tahun, syukuran ya. Jadi saya undang para alumni, insya Allah pada sholat Jumat jam 1 untuk bisa hadir. Saya kan baru, iya semua ya. Para alumni kan ini sudah ngajar-ngajar, datang-datang. Karena memang begitu. Jadi kalau belajar tajwid di Kayuman itu mudah, udah bisa udah belajar, bisa ngajar dan tidak datang-datang. Datanglah para alumni di, dikunjungi kami ya. E, sudah datang nanti nggak datang lagi juga tidak apa-apa karena kan sudah ada kifrah lain, sudah ada tugas lain. Tapi hari ini diharapkan bisa datang di Jalan Kartini 58 di Perum Permata Asri Blok E nomor 5 ya di rumahnya Bapak Fauzi, Ibu Lisa, Bu Dokter. Walaupun di rumah Ibu Dokter tapi terbuka untuk umum. Silahkan yang baru, yang lama, yang lama para alumni datang dong. Sudah satu tahun kita ngaji di Depok ya, Pak Edi, ada artis kita juga Pandugraha tuh, iya. Dan nih sering main sinetron, nggak udah lama nggak datang ya. Ibu Eva, ustazah kita nih. Ibu Turi, banyak datang silahkan. Baik jawabannya ada di halaman 227 bisa dilihat ya. Mohon maaf ini pagi ini kan eh, baru nanti uh, ada ibu dan bapak masukkan format tentang kita ini silahkan. Tidak usah sungkan. Pak Ari, nggak perlu tuh tanya jawab. Udah ngaji aja ya boleh. Apa. Untuk uh, ah, Sabtu dan Ahad kita khususkan ke tajwid ya. Tajwid, aplik, uh, tajwid teori dan aplikasi penerapan. Jadi melalui komputer yang memiliki komputer softwarenya dibawa, disiapkan ya di, di, di mejanya. Saya buka komputernya, ibu dan bapak juga buka komputernya. Oh enggak, saya enggak punya komputer. Punya tapi males lah. Ya sudah tulisan-tulisannya. Baik untuk penanya tentang membuka rahasia ini ada di halaman 227. Banyak di ya hadis-hadis di kitab Bukhari dan Muslim juga ada, tapi di sini sudah jadi, sudah enak ya. Nah, di halaman 227 dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memuji wanita yang soleh sebagai wanita. Mana? minasyaitonir wanita Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah perempuan-perempuan yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah memelihara mereka. Ini pujian Allah ya terhadap wanita-wanita yang taat dan menjaga dirinya. Nah, urusan internal suami istri merupakan sebuah rahasia yang mesti dijaga rapat. Agar tidak menjadi bahan obrolan di forum terbuka atau di tempat berkumpul. Bagaimana Pak Ari di TV itu mah jangan dikata ya, udah ngebuka aib. Jadi kalau ah, hari ini ada aib, malam itu ditutup oleh Allah. Eh dibuka lagi itulah ya. Makanya di negeri ini musibah tahan henti banyak membuka aib orang. Nah ini hati-hati ya. Dan anehnya kita suka juga nontonnya. Nah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati rajulu yuf, yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di dekat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah lelaki yang melacurkan yang melakukan curhat kepada istrinya dan istrinya melakukan curhat kepada dirinya Kemudian dia menyebar luaskan rahasia istrinya itu. Ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan jamaah bersama kami. Salat berjamaah kan Rasulullah bersama sahabat. Setelah salam beliau membalikan tubuh dan bersabda, Majalisakum hal minkumur rajulu idza ata ahlahu wa aghlaqa babahu wa arkha sitrahu summa yakhruju fayuhaddisu fayaqulu fa'altu bi ahli kaza wa fa'altu bi ahli kaza fasakatu fa'akbala 'ala an-nisa'i faqala hal min kunna ma tuhaddisu fabahasat batatu ka'abun 'ala ihda rukbat rukbataiha wa tatawalat liyarauha liyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasma'a kalamaha faqalat i wallah innahum yatahaddatsuna wa innahunna la yatahaddatsna faqala alaihi salam hal tadruna ma masalu man fa'ala dzalika inna masala man fa'ala dzalika masalu syaitan wa syaitanin laki ahadahu ahaduhuma sahibahu bisik makkati faqada hajatahu minha wan nasu yanzuruna ilai. Nih. Tetaplah setelah sholat Rasulullah membalik pada jamaah, tetaplah kalian di tempat duduk kalian. Adakah di antara kalian seseorang yang ketika menyetubuhi istrinya mengunci pintu dan menurunkan kain gordennya supaya tertutup kan? Kemudian dia keluar bercerita lalu berkata, aku telah melakukan begini dan begini dengan istriku. Nyerita kepada orang lainnya. Mereka pun terdiam. Kemudian Rasulullah menghadap kepada kaum wanita dan bertanya, Adakah di antara kalian yang menceritakan? Jongkoklah seorang gadis dengan dada yang montok di atas kedua lututnya dan menjulurkan kepalanya supaya terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar ucapannya. Dia berkata, "Demi Allah, para lelaki dan wanita itu menceritakannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Tahukah kalian apa tamsil untuk orang yang melakukan itu? Tamsil untuk orang yang melakukan ini adalah seperti setan laki-laki dan setan wanita yang bertemu di sebuah lorong dan memuaskan nafsunya di sana. Sementara orang-orang menonton mereka. Tamsil ini mestinya sudah cukup untuk menjadikan seorang muslim menjauhkan dari perilaku menjijikan ini dan tentunya dia pun tidak rela untuk menjadikan setan atau dianggap sama dengan setan. Jadi tidak boleh membuka aib itu. habis waktunya. Salah ya hari Jumat nih. Saya bukunya saya banyak nih. Jadi uh, supaya pas bertanyanya hari Rabu atau hari Kamis dulu nanti biasa biar saya siapkan referen-referennya ya. Biar jawabannya ada hadis, ada dalilnya. Tidak asbun ya. Karena bagaimanapun saya juga tengah belajar. Jangan lupa uh, hari ini kita ada kajian hari Jumat insyaallah di Depok ya. Uh, terbuka untuk umum, terutama untuk para alumni, para alumni yang sudah lama tidak datang datang. Untuk ibu dan bapak juga bisa membuktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. Coba betapa canggihnya. Nanti saya uh, tampilkan di komputer, di infokusnya tanpa saya harus ngajar langsung. Ada suara saya, ada gambarnya, ada komputernya, komputernya jalan dan itu boleh uh, teknologinya boleh diambil untuk ibu dan bapak yang menjadi tutor-tutor. Ya, enak banget ya CD interaktif itu. Baik, ada saran dari kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 8287881 0812 8287881 yang ingin hadir hari ini hari Jumat jam 1 Allah hari Sabtu Ahad sama dari jam 9 sampai jam 12 untuk umum. Ada Abi, ada Ibu Homsah. Ya, yang ingin dengan saya ada dari mulai jam 1 ya. Jangan marah-marah datang. Wah, oh, Pak Ari katanya dari jam 9. Saya jam 1 sampai jam e, eh, 5. Kan 4 jam tuh ya. Tapi yang ingin dari pagi dari jam 9 sampai jam 12 belajar membaca ada Abi Abdul Hamid, ada juga Ibu Homsah, Ibu Neti, Ibu Tris yang lain ya dibantu dengan uh, eh, ustaz ustaz yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Jumat 28 Maret 2008 Seperti biasa kita akan sama-sama hingga pukul 7 nanti Saya Rido Ardiansa bersama Bung Sigit Selamat pagi dan selamat mengikuti Ya, bahagia sekali di suasana pagi yang cukup dingin <laughs> karena di sebagian Jakarta turun hujan tapi alhamdulillah tentunya seger dan selamat Anda yang merayakan hari ulang tahun baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Bung Sigit sudah menyiapkan satu lagu hadiah untuk Anda yang hari ini berbahagia. Yuk kita nikmati bareng-bareng.